Jibo kan karo waktu itu kenal deket kah kenal akrab kah enggak ya enggak PE oh, sering ya, ro, terus ro karakternya gitu Iya, habis lunas mas oh, derek kurang-kurang kan, kurang 50 persen mas cicilan pertama sudah iya, iya, iya. tapi alhamdulillah dekat pasir, kapan pasir? jangan dong nah, saya bisa ngepet ngepet Oten Mas. Oten oh, deh. Kalau kauten kasih bu. Sorry deh. Tinggi banget. Berarti yang diomong itu nggak sesuai realita. Ya. Enak mas. Mantap nyuh. kata saya wujud tahun ini belum mas teman-teman ini orang kampung Lek penontonku yo kan mandek mas. Aku wis komunikasi sowe. Aku keliru, Aku paling gak suka nek wong dulu terus kan <laughs> Mari komen di aku iku. Ya, ya, ya. Arek iki. Iya, Esa, Esa Raja. Nah. Cok, kelupaan tretan. Arab tretan? 2019 eh, tetap New Monata. Nah. Kaosnya mana Mas gambarnya Mas? Sangat beles. Debu. Sangat beles, sangat beles. sangat beles. Tetap jaga peter. Iya. Apa iku artine? Lho, peter. Tapi bener. Ambil kalon arek yo. Oh, macam mana kamu orang? <laughs> Eta naon sok ka dieu eta awewe sok ditinggal. Yo mona dalem. Minum bareng. Napa? Lo, korek kalau dancer kita koreografi. Kalau pembicaraan kita konfirmasi dulu ya. Iya, iya, iya. Cekep Ambilkan gelas new monata. Ambilkan gelas di, ambilkan gelas. Ya Allah. <laughs> Variatif ternyata new itu ya coloring. Tak nah, ada hentinya dia. Rut. Yo iki lo driver New Monata. Kawan-kawan <laughs> nih, lo. Loh, Mas Bram kok ada di New Monata sekarang? Ayo. Halo, yo iki New Monata. Wawan Wawan Gawani. Pimpinan Jumonata. <laughs> Oke. Iya iya iya. Iya iya iya. iya, iya, iya. banget sampean. Yang sekarang gitu. Yang sekarang. Lah tidak ya. <coughs> Mi, tekek gawani. Engkau kerupuk lemak. Mak. <laughs> Sudah tadi. Oh, sudah. Nah, ini namanya Mas Cipa. Cipo. Mas masih enam. Setelah pemilu mana <laughs> sih dorong ae wong Yo iki ada. Sip. Wah, wes mesti. Oleh, Mak.